Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Apa hubunganmu dengan Gua Larang? Aku tidak tahu menau tentang perguruan Gua Larang. Tetapi jika engkau menanyakan tentang jurus yang aku pergunakan, untuk mengelakkan seranganmu tadi, bisa kujelaskan. Jurus tadi diajarkan oleh Anting Wulan. Aku memanggilnya dengan sebutan Bibi Ulan. Hmm, bagus. Di mana wanita itu sekarang berada? Aku akan membuat perhitungan setelah sekian lama aku menderita karenanya. Dia adalah salah satu dari musuh-musuhku, adik Kadung Gampit. Ah, oh. Pada saatnya kita akan mencarinya. Aku akan membantu menuntaskan dendamu itu, Kakang. Hmm. Di mana anting bulan berada? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia tak tengok cari musuh orang yang sakit flu hidung pilek lah rokok bu badan meriang ya rokok pak hidung mampet pak rokok deh sakit kepala lah Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. Pada seri yang ketujuh ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Naryo sebagai Watu Galong, Harry sebagai Watu Dulur, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ning Cilik yang merasa sakit hati pada Kayan Manggala menghukum bocah itu dengan hewan-hewan kecil yang berbisa. Juga diceritakan tentang kedatangan gurunya, yaitu Alap Kadu Gambit yang datang bersama dengan Prabu Sora. Setelah melihat keadaan Kayan Manggala, keduanya tertarik untuk menyelidiki latar belakang kehidupan bocah itu tentang keluarganya dan juga perguruannya. Untuk itu diperintahkan Watu Galong untuk mengurus bocah tersebut. cinta. Masa aku mau menolongmu? <laughs> Justru sebaliknya. Jika tidak ada perintah, aku lebih suka melepaskan satu persatu anggota tubuhmu. Mulai dari jari-jari tangan, jari-jari kaki, kemudian lengan, kaki, dan yang terakhir kepalamu, bocah. <laughs> Aku lebih suka mengerjakan hal itu. Heh, celaka. Kenapa aku jadi berbicara saja? Aku harus mengeluarkan racun-racun hewan berbisa itu dari tubuhmu. Hop. Kau cengeng sekali, bocah. Mudah mengerang karena sedikit rasa sakit. <laughs> Sudah diamlah, diam. Aku memang sengaja mengeluarkan racun ini sekaligus menyakitimu. Watu Galong menyalurkan hawa saktinya tanpa hati-hati. Hawa saktinya disalurkan bagaikan derasnya aliran sungai di daerah perbukitan. Kayan Manggala mengerang Rasa panas yang tiada terkira bercampur dengan rasa sakit menerobos di seluruh bagian tubuhnya. Tetapi sesaat kemudian, beberapa bagian tubuhnya yang hitam membengkak mulai mengalirkan darah yang berwarna kehitam-hitaman. Darah itu mengalir dari lubang kecil yang merupakan hasil sengatan hewan berpisah. Rasa sakit itu terus berkepanjangan sampai darah yang mengalir dari beberapa bagian tubuhnya berwarna merah. Ya, mudah-mudahan kelak Nona Cilik berbaik hati padaku. Juga pada Kakang Dolor memberikan kesempatan pada kami untuk membalaskan rasa penasaran kami. <laughs> ah, ini Kau pakailah sendiri ramuan untuk luka di tubuh dan wajahmu itu. Dan kemudian, pakai pakaianmu. Aku tidak mau mengurusmu lagi lebih jauh. Aku tidak melumpuhkanmu. Kekuatanmu masih tetap seperti sedia kala. <laughs> Tanggung jawabku saat ini jauh berkurang. Karena Tuan Alap Kadu Gampit sudah tiba. Nah, Segera setelah berpakaian, keluarlah dari bilikmu. Engkau ditunggu di luar pondok ini. Hah? Ah, alap kadu gampit. Ah, persetan dengan orang itu. Aku, aku harus mengolesi ramuan ini pada luka-luka bekas gigitan hewan berbisa tadi. Ah, Awas kau Ning Cilik. Aku aku akan membalas perbuatanmu ini secara bersungguh-sungguh. Aku akan keluar dari jendela itu. Biarlah untuk sementara ku tinggalkan dulu pondok ini. Tetapi kelak aku akan kembali untuk membalaskan sakit hatiku ini. Uh. Benar saja kata-kata adik kalong. <laughs> Kenapa engkau masih saja berada di dalam sana? Hah? Ayo keluarlah. Tetapi <laughs> jangan melalui jendela. Eh, maling kecil. Keluarlah melalui pintu. <laughs> Setan! Aku akan keluar lewat pintu dan menemui guru dari Ning Cilik. Akan kulihat apa yang diinginkannya dariku. Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah ini. Oh, kemarilah bocah. Aku menunggumu di luar pondok. Orang sakti itu sudah mengetahui kedatanganku. Akan kulihat Orang macam apakah laki-laki yang merupakan guru dari Neng Cilik? Juga tuan dari sepasang iblis kembar yang sangat sakti dan kejam itu. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi! Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. pondok itu, Kayan menyaksikan dua orang kakek tua yang tidak dikenalnya yang duduk di balai-balai. Kedua orang itu masing-masing berumur di atas 60 tahun. Siapakah sebenarnya engkau ini bocah? Siapa namamu? Gurumu? Orang tuamu? Namaku Kayan Manggala. Aku aku adalah anak yatim piatu. Aku juga tidak mempunyai guru. Dia bohong, guru. Dia memiliki kemampuan menguasai ular dan gerakannya juga sangat lincah, guru. Pastilah dia menguasai ilmu olah kanuragan. Oh, kau kira kau bisa membohongi aku, bocah? Hayo, katakanlah yang sebenarnya. Atau kau akan kuserahkan pada dua kakek itu. Mereka memiliki perbendaharaan siksaan yang tidak pernah bisa kau bayangkan. Jangan paksa aku. Aku tidak akan bicara. Apapun siksaan yang akan diberikan. Orang ajar, bocah nekat. Akan lihat sampai di mana kealotanmu. Kalong, dulur. Tunggu. Anak ini tidak ada artinya untuk kita ributkan. Aku pernah berjumpa dengan bocah gila seperti ini belasan tahun yang lalu. Karena itu, satu-satunya jalan ialah Mampuskan saja. Biarlah ranting kayu ini menembus dadanya. Mampuslah kau bocah. Ya. Ning Cilik berteriak mencegah. Akan tetapi laki-laki yang dipanggil dengan nama kakek Sora itu telah melempar ranting itu meluncur cepat menuju dada Kayan Manggala. Akan tetapi Kayan yang merasakan ancaman tersebut tidak berdiam diri. Sambil berputar cepat, bocah itu berhasil mengelakkan serangan Prabu Sora, bahkan berhasil menepis ranting itu hingga patah menjadi dua. Oh, kincir metu. Oh, bagaimana Kakang? Kakang mengetahui asal-usul bocah itu. Hmm, ya, ya. Hmm, ya, ya bocah. Apakah hubunganmu dengan Gua Larang? Hmm? Gua Larang? Ah, lagi-lagi kakek ini menyebutku mempunyai hubungan dengan Gua Larang. Hei, kau tidak bisa mungkir. Kincir metu yang kau pergunakan untuk mengelakkan seranganku itu merupakan bukti yang tidak dapat kau sangkal. Jawablah, apa hubunganmu dengan Gua Larang? Untuk sesaat, Kayan Manggala tertegun. Ia mulai menyadari dan membandingkan kelompok orang seperti apa perguruan Gua Larang dan kelompok seperti apa orang-orang di hadapannya. Karena itu, ia segera saja mengambil sikap. Aku tidak tahu menau tentang perguruan Gua Larang. Tetapi, jika engkau menanyakan tentang jurus yang aku pergunakan untuk mengelakkan seranganmu tadi, bisa aku jelaskan. Jurus tadi diajarkan oleh Anting Wulan. Aku memanggilnya dengan sebutan Bibi Ulan. Hmm, bagus. Di mana wanita itu sekarang berada? Aku akan membuat perhitungan setelah sekian lama aku menderita karenanya. Dia adalah salah satu dari musuh-musuhku, adik Kadung Gampit. Oh, pada saatnya kita akan mencarinya. Aku akan membantu menuntaskan dendamu itu, Kakang. Hmm. Di mana Anting Wulan berada? Tidak salah dugaanku. Mereka adalah musuh-musuh dari ibuku. Aku harus berhati-hati. Hmm. Aku bertanya, di mana wanita itu berada? Aku aku tidak tahu, Kek. Wanita itu sudah lama menghilang dari perguruanku setelah dihajar oleh ibuku. Hmm? Ibumu? Ibumu mampu mengalahkannya? Menghajar anting wulan? Tentu saja. Ibuku adalah Lastri, penguasa dari perguruan kembang hitam. Hei, perguruan itu? Hmm. Kenapa, Kakang? Ada apa dengan perguruan kembang hitam itu? Aku pernah mendengar nama perguruan itu beberapa tahun yang lalu tetapi hanya sesaat saja. Kemudian perguruan itu tidak pernah terdengar lagi. Hmm, perguruan itu adalah perguruan yang sangat hebat dan luar biasa sekali adik kadu gambit. Jika kita bisa bersekutu dengan mereka, perjuangan kita tidak akan mungkin gagal lagi. Oh, aku setuju. Kita akan mencari cara untuk itu. Hei, eh, Watu Galong, dan Watu Dulur. Kau rawatlah baik-baik bocah itu. Dia bukanlah lagi tawanan. Dia adalah putra dari sahabat baikku. Wah, enak saja engkau memerintahku, ha? Siapa engkau ini? Aku tidak tahu menau tentang dirimu. Kalong, dulur, laki-laki ini adalah sahabatku. Dia adalah sekutu kita. Dan laki-laki ini ditunjuk langsung oleh junjungan kita, Prabu Gandung Wesi di ujung timur Pulau Jawa ini. Dan beliau ini, beberapa saat yang lalu, adalah maharaja besar di tanah Pasundan ini. Jadi, sudah sepantasnya engkau mendengarkan kata-katanya, seperti engkau mendengarkan kata-kataku. <laughs> Ya, ya, ya. Baiklah, Tuan. Saya akan mematuhi kata-katanya. <laughs> Hmm. Aku tidak dapat menerima sikapnya yang nampak diwarnai dengan rasa keterpaksaan. Kemarilah kalian berdua, Watu Galong dan Watu Dulur. Ayo, kemarilah. Heh, ikutilah perintahnya Galong. Dulur. Baik, Tuhan. Up. tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, prokol sirup. Prokol sirup produksi Kalbe Farma. <laughs> Bagus. Bagus Kalong dan engkau dulu. Aku melihat adanya sikap keterpaksaan kalian untuk menuruti kata-kataku. Aku mengerti itu semua adalah karena kekerasan kepala kalian. Karena kalian mengira sebagai tokoh yang disegani di wilayah timur, kalian segan untuk menuruti kata-kataku. <laughs> Sekarang aku akan memuaskanmu. Kalian berdua boleh menyerang aku bersama-sama jika kalian bisa mengalahkan aku, aku justru yang akan menghamba pada kalian. Nah, <laughs> dengarlah itu Tuan Alap. Laki-laki ini menantang kami. Bukankah kami harus mengikuti perintahnya? <laughs> ya, bukankah kami harus melaksanakannya? Iya. Kalian boleh melakukan apa yang dimintanya. Nah. <laughs> Ayo kita serang saja laki-laki sombong itu, Kakang Dulur. ya ya ya. Aku juga sudah tidak sabar lagi. Aku mengenalnya belum terlalu lama. Hanya sekitar satu purnama. Dan kesembuhannya dari kelumpuhan total pun baru beberapa hari saja. Aku akan melihat sampai di mana kehebatannya hingga Prabu Kandang Wesi junjunganku menunjuk laki-laki itu sebagai sekutuku. <laughs> Cukup sudah kita bermain-main kakek-kakek pikun. Sekarang kita sudahi saja. itu, dua pembantuku yang paling kuandalkan tidak dapat berbuat sedikit pun. Tubuhnya mulai terseret oleh kekuatan Kakang Sora. Hah, gila, mereka sama sekali tidak mampu lagi menguasai diri. Tubuh mereka telah terangkat dan diayun-ayun oleh padai serangan Kakang Sora. <laughs> hmm. adik kado gambit. Ya! Nah, sekarang mengapa engkau tidak berlutut, Galong? Dulur, Maafkan. Ya. Maafkan kami berdua. Iya, iya. Tuan Sora. Eh, eh, eh, iya, maafkan. ayah Maafkan kami berdua, Tuan Sora. Maafkan kami. Maafkan semua sikap kami, iya, Tuan. Iya. Tidak mengapa. Sekarang uruslah bocah itu dengan sebaik-baiknya. Dia adalah putra dari salah satu sahabatku. Lastri ibunya akan menjadi sahabatku, sahabat kita semua. celaka, laki-laki itu sangatlah sakti. Semula, aku akan menumbuknya dengan bibi Lastri. Tetapi, bagaimana jika mereka malah justru bersahabat dan menentang ibuku bersama-sama? Celaka. Ah, marilah bocah, ikutlah aku ke belakang. Kau harus membersihkan tubuhmu dengan sebaik-baiknya. Eh, Kakang Dolor. Hah, akan mencarikanmu pakaian yang pantas. Hah, ayo, eh, ikutilah aku. Jangan melamun saja, bocah. Ayo, ayo, ayo, Kakang Dolor, ayo. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Manggala mengikuti Watu Galung ke belakang pondok menuju pancuran untuk membersihkan tubuh. Sementara itu Prabu Sora duduk kembali bersama dengan Alap Kadu Gampit dan muridnya Ning Cilik. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.